wong tau dosa dadekno dadi wali. Ana wong tau taat dadekno ujug ya ora ono sing Ya boten nenten napa. Ana cerita tengene hati sahih malah ngeri meneh. Ana dua bersaudara sing sitok wamen ibadah terus sitok men turu ya ora tau salat. Angger tiap digugah kak kak eleng pangeran turu. Tapi mangkat sedangkan wali ku sing turu turu. Tiap dielingno salat angger no bolak-balik. apa kowe entuk mandek ke pangeran to men ngeling aku <laughs> Dia malah jaga jadi wali itu sing sing turah turinya. Sing sok sisi malah orang. Perkara ini pangeran tersinggung mandat itu dicatat. Perkara ini uang kok nama namanya pangeran sini sini. Nah cerita itu ora serem. Paling serem tentang hadis muslim wonten tiang sujud tidak preman. tidak preman terus premane wau nggih preman tenang. Sing sujud wau sumpah wow orang seperti Anda tidak akan dimaafkan Allah muni wawohi si mari salam muni wawohi pangeran ngutus ning nabi saat itu ini itu hadis muslim zaman golek hitung bab ujung. bilang ke orang yang sujud itu dosanya preman tak ampuni dosanya dia amalnya dia tidak saya terima Kenapa ya Allah? Karena dia mencatat nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan preman itu. Anal ghafur saya ini pemaaf. Gak iso aku dicatat berapa kali sama maaf dong. Preman tak sepuro. Kok iso dia mati di nama aku dari aku berapa kali Kok enak nyipati aku berapa kali so? nyepuro. Anal ghafur rahim aku pangeran sing iso nyepuro malah disifati bahaya lu ngatas sama pangeran. Presiden di kartu teratri mau mulai pangeran. Eh, nah, eh, eh. lu ini kan kurang ajar kan keliru kan. Bagaimana bisa dia mensifati Allah? Lah ya firu mau ulang, apa orangnya nyepuro gue. Lu sifat ra puro kok ini tempel nang pangeran iki om pangeran maklumat no gue wa rahim kok malah dicatut disifati ra sobo apa? Allah langsung mari wahyu Nabi saat itu. Tanda nih cahiku, kok nyatut nama aku, aku raiso nyepuro. Aku nyepuro di ini, nyepuro preman emang. Mereka nak mangkel wong muni jancuk kowe eh, lha wis ra menengae muni jancuk kakek ale kowe ape timbang sok sak kam muni opo oh, ora iso nyepuro kowe lho malah nyatut malah kowe mana kowe seneng kok <laughs> diwacuk tenan iki ape lah ringan netral bahasa Mulane bener aku mangkel ya dia sebenarnya malah enak gue bener sih. Kulo nih, sampean dulu nih, sofa Muslim sekali. Lu nah, gue angen-angen ya bener toh. Bagaimana mungkin dekne mbarani Allah ora orangnya pura Lu pura nyepuro nyepuro sifate pangeran, hae gue kok dekne muni. mana pangeran tersinggung, manggal dia ya ta'ala ala fulan Allah afirullah qad ghafartullah. Sopo sih sumpah-sumpah atas nama aku aku ora iso nyepuro. Tak sepuro ini Tuntas. Kaya apa Khalid bin Walid? Mata ini orang Islam paling akeh Khalid bin Walid pas perang Uhud. ini panglima. Kabeh masuk no Khalid bin Walid. Tapi malah <laughs> masuk no. Wah, atas sahabat ora ini Khalid ra seneng. Ngono Khalid ini akeh lah orang masuk kandidat khalifah. Wong cek mangkel. <laughs> Bapakku beri kancane. mau nominasi orang Itu di Umar, dia ini mantan preman Nah kan gak menangi perang. Dia ini masuk Islam sebelum periode hijau jadi korbannya lah tahu deh, orang Islam rata Jadi korban itu mana? Korbannya Khalid. Wah, ada melane. Jadi oleh aku soleh lah, serasa agak masuk nominasi apa? Khalifah, mau bisa mantu. Meliku kotilu abdi semati ini bapak aku, semati ini kancaku. Mungkin kulo nu kiai sing jarang ngalem Khalid, mergo kulo ngerti sahabat iki gelo kathah. Mungkin kulo jarang pidato cerita prestasi le Khalid sing ketemu. Perang Uhud tuh, Islam kalah, mana wong kafir tuh. Terus itu menaruh rai lagi itu celik, pasti mata ini, mata ini. Tapi dia nggak nama Islam. Mulanya Khalid bin itu kandidat Khalifah. Mulanya Umar itu pas dia jadi Khalifah, Khalid bin dipecat sama Panglima. Ketakoi. Kenapa aku pecat? Wes tak menengah. Karena orang Islam sih gak berkenan itu ya, aja. Tapi pangeran. Wong kafir wis kafir, mateni wong Islam, berarti sebab kekalane Islam yang perang Uhud, malah diparingi. Tidak. Piye? Ora iso ngatas pun pangeran, Khalid ra bakal disepuro Wong kok mau tersinggung lho, pangeran kuwi taat. Semalane nak ra cocok muni janjuk wong iki mun sedengan Ini kakek aneh nu sedengan ora kok kula ngajari janjuk timbang mbok empet dadi udur wis salah. Pokoke sementing ngono omongan terus orang nyadot pangeran, paham ya? Wis soe ngono syukur-syukur ora usah muni ngono, syukur-syukur tapi abot biasanya ini gak lego, gak lego. Sanut pangeran layu hibuwal jarak su imnal qali ilaman pangeran ge kisna ilaman dolen Jadi ono sahabat dipsoi jancuk, terus sahabate males jancuk. Disalahno wong akeh dari pangeran ora apa-apa. Allah ora seneng ngomongan elek kecuali wong sing dizalimi. nek iku oleh bales sak kada ya, misalnya jancuk kowe, kowe jancuk oleh. Tapi nak Jancuk gue itu jancuk saya orang oleh. Pakai itu pas. Ngerti apa? Pas. Nah, jadi pokoknya nak jancuk bisa ya jancuk bisa, Jancuk video video iku cek dimaklumi ilaman dulim kecuali wong sing di Jadi oleh males pas iku oleh. Yang disebut sebagian ayat ngidarna wa ina aqabtum ya fa'aqibu bimis lima aukit bi. Tapi wala in sabartum la khairul lisabirin. Jadi kena nyiksa musuh ya pas Misalnya kita tuapok, wah raimu, ya boleh males puas rai. Ojo kok dituapok sikil males rai, susuk iku ora oleh. Wae pokoke itu pas, gitu apa? Pak wa in aqabtum ya fa'aqibu bi mislima au qibtum bi. Mergo nak nyatane ora iso males yo dadi udun tenan. Gelo tenan. Kowe wong tukaran dia bojo. Oh nak malas males malah dadi Malas males sak kadare itu pas. Wah nang rap bener. Lha kok ora bener. Wes padha rap bener ya, satu-satu. wes. kono Waduh kok wae. Lho kowe cok ora bener. Ora bener anake ngene iso wah iso akeh. Bahaya <laughs> iku. Iya. Ora oleh, ora oleh, berarti ora oleh. Paham ya kudu pas ya, napa kudu napa. Ojo nyadut pengiran iki ojo kemen nyadut. Jadi teng hati sokan kula paling wedi ya, maca hati jadi wonder, Padahal niku tiang sujud. Tiang sujud diinjek preman. Sing sujud wah muni fa wa la yaghfiru wa demi Allah kira disepuro pengiran jangan tersinggung. Kata siapa aku tidak bisa memaafkan dia. Anal kufuru rohim Saya ini pemaaf. Premane tak sepuro. Kue orang. Kok lucu kan? Bagaimana mungkin Allah zat sing jelas-jelas memaklumatkan dirinya kufuru rohim. Kok mbok sifati ora bakal? Padahal Allah jelas jauh ini Quran. Nabi ibadi ani anal kufuru rohim. Nabi cerita anon yang kau laku kabeh. Ani anal kufuru Meskipun ya wa'na azabi walazab. Tapi sing fair cukup terus Allah bebatasi ora bakal. Nggih bek bojo yo ngono. coba babah. Wong wedok ora nurut pangeran, kok laknat kowe. Lu sing iso entuk laknat ra bojo entuk kowe lah ya iso. Wong lanang kriting tok ora iso nafkah kowe iso wae entuk laknat. Enak wae nyifati bojo kok ora iso entuk laknat sing wedok kowe ora lho kok apa pangeran mau iso ngekek laknat sing wedok ora iso ngekek laknat sing mesti cara aku sing wedok iso ngaji. Podho ae oh iso nganti kuwi, rumah sama aku tok sinto lanat. Oh, iya ya iso. Kebudi iso dik. Wah, nang ora istighfar bareng bareng kan malah. <laughs> Rumah sama pengenan iso ngaji. Senengane wong lanang dalil wong wedok dijak sing lanang ra gelem dilaknati malaikat kan itu. Iku wis bulan. <laughs> Eh, nah, on sih ada batasnya nanti esok. Lalu mana mas untuk lanat di rumah <laughs> ini? Iku tanah lanatnya terbatas nganti apa? misal bar esok kan wis bar. Ya Allah rana fakoi. Jadi nopo ini malah untuk apa? Mungkin jadi kiai yang ngono gak ada maksud no santrimu. mu, ngwalat be aku ora bakal ilmu manfaat. Lho sing iso lah manfaat ora mu kok kowe langsung ditegi ilmu gak manfaat blok goblok. Enak jadi kiai kok Firaun kaya-kaya santrine iso ora manfaat nak dekne mesti pangeran ku oh, pangeran wis wae ilmu pisan ra manfaat tak kiai ini. Ora usah ngono. Jadi kabeh kerajaane pangeran, kerajaane Buam, kerajaane Buyutem. Gue yo eling kerajaane pangeran ben wong kerajaannya sendiri hi. Iya. Ana rata-rata gege ngalim nanti ate bakas ngoten. Ceritane murid dadi prestasi yo ya menek, ceritane prestasi murid nakal yo ya menek, meneng kabeh. Gusti ra ya melok-melok. Ben ngono wae jenengan. Wong kolom yen el jelas fakir ayat kulillah tsumma zarhum fi khawdihim yalab. semis ben kabeh Allah. ning ge donga sing wis wae lah sing bener diparingi hidayat sing salah diparingi hidayat wis ngono wis koyo